rahasia kenapa kamu benjol-benjolkan dan kamu tunjukkan seneng sama temennya itu kalau dibilang punya rahasia nah ini harokiyin yang mereka itu mencerca para ulama wa yadhummuna hadha sinf من العلماء الربانيين أيجوز أن يذم من يعكف على العناية بكتاب الله تفسيرا وتعليما ودعوة ونشرا ونشرا Apakah pantas mencerca orang-orang yang menumpahkan perhatiannya untuk memahami Al-Quran, tafsirnya, dan mengajarkan sunnah, mendakwahkannya serta menebarkan ilmu dan amal ini kepada sekalian kaum muslimin. Ayajuzu ayyulam ayyulama apakah boleh untuk di dicerca mayyahtamu bibayani sahihi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam min dha'ifiha wa maqbuliha min mardudiha apakah boleh mencerca orang-orang yang mewakafkan hidupnya untuk menerangkan mana yang sahih dari sunnah Nabi dari riwayat-riwayat yang dhaifah mana yang diterima dan mana yang ditolak wal jawabu hadza la yajuzu ayyudhamma jawabnya ialah tentu yang demikian itu tidak boleh kekuatan inti umat Islam itu ialah mereka ini orang-orang yang mewakafkan hidupnya untuk menumpahkan perhatian kepada ilmu bal yajibu ayyud'a lahu bitaufiq sadat bahkan semestinya didoakan mereka itu yang demikian ke, kehidupannya didoakan untuk mendapatkan taufik dan bimbingan yang benar lianna amalahu min a'zamil jihad fi sabilillah karena amalan orang-orang yang demikian ini adalah amalan jihad yang paling agung di jalan Allah wasabilullah huwa ghairu sabilillati waqafat alaihi syayatinul insi wal jinni dan jalan Allah itu tidaklah sama dengan jalannya para syaitan dengan jalan yang berdiri padanya para syaitan dari kalangan manusia dan jin yang menyad'u eh, tanada bedukul fiha yang masing-masingnya menyeru manusia untuk masuk kepada jalan tersebut tidak sama dengan jalan-jalan penyimpangan itu bal huwa tumayyizul haqqa minal batili bahkan jalan Allah itu adalah jalan yang membedakan al-haq dari al-batil wal huda minad dalal dan membedakan antara petunjuk dan kesesatan wal ghay minar dan membedakan antara penyimpangan dan kebenaran yaitu yang diistilahkan dalam agama furqan jalan Allah itu mengandung furqan memisahkan membedakan al-haq dari al-batil al-huda dari ad-dalal al ghay dari ar-rushd Furqan ini demikian jelas gamblang sehingga orang tidak bimbang lagi dalam beragama apakah saya ini di atas kebenaran atau tidak karena semua keyakinannya tentang agama ini huruf per huruf bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu Furqan. Dan itu barokah daripada ilmu. Sehingga dengan ilmu itu kapan dia harus berbuat, kapan dia harus berhenti, kapan dia harus berkata, kapan dia harus diem, kapan dia harus marah, kapan dia harus sabar menahan marah. Semuanya telah dijelaskan. Ya dan semua itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah marahnya karena ikhlas menahan marah juga ikhlas karena Allah berbuat ialah karena ikhlas untuk Allah semata tidak berbuat pun juga ikhlas karena Allah. Kenapa kamu tidak berbuat? Karena Allah menghendaki kami tidak berbuat. Kenapa kamu kok diem? Karena Allah menghendaki kami untuk diem. Kenapa kamu kok bicara? Karena Allah dan Rasulnya menuntunkan kami untuk bicara. Begitu jelas gamblangnya ilmu yang membimbing kita untuk melangkah hidup dengan kepastian ilmiah. wa tariqul lati yardaha Allah dan jalan yang Allah ridhai untuk hamba-hambanya lam yastati ayyubayyinaha man lam yakun inayatan bi kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam jalan yang Allah ridhai ini tidak mungkin tidak bisa untuk dijelaskan oleh orang yang tidak mempunyai inayah, tidak mempunyai perhatian kepada ilmu tentang kitabullah dan sunnah rasulnya. Ya. Tidak akan bisa dijelaskan. Kalaupun dipaksa-paksa dia memaksa diri untuk menjelaskan, penjelasannya hanya bualan saja membual wabil muqaddimati dan yang paling utama daripada ilmu ini yaitu aqidah tauhid allati jalasan nabiyul karim alaihi salatu wassalam yad'ul ummata ila tahqiqiha thalatha asyarata sanatan ilmu aqidah aqidah itu tauhid mentauhidkan Allah di dalam segala amalan ibadah dalam mempersembahkan segala amalan ibadah kita dalam bidang satu ini akidatul tauhid ini Nabi duduk di Mekah menyeru umat untuk melaksanakan tauhid ini mengajarkannya bukan sehari dua hari seminggu dua minggu sebulan dua bulan atau setahun dua tahun tetapi 13 tahun terus terus dengan berbagai resiko yang dihadapi dengan pahit getirnya penderitaan yang dialami sampai-sampai para sahabat beliau ada yang di ada yang dipenjara oleh tuannya seperti Bilal bin Abi Rabah disiksa ketika menjelaskan akidah tauhid ini sebagian mereka terpaksa mengungsi hijrah ke Habasha Ethiopia menyeberangi padang pasir dan lautan untuk sampai ke sana berpisah dari sanak famili handai tolan demi untuk mempertahankan tauhid sebagian sahabat beliau syahid yaitu Yasir dan istrinya yaitu Sumayyah suami istri ini adalah syahid yang pertama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh tuannya demi mempertahankan tauhid semua itu dijalani oleh Nabi dan terus menerus dibangun akidah yang kokoh luar biasa ini alumni dari pendidikan akidah selama 13 tahun ini kurang lebih 300 orang yang mereka menjadi muhajirin muhajirin berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan segala penderitaan yang mereka alami Bukannya penderitaan mereka selama 13 tahun di Mekah itu terus berkurang dengan mereka hijrah ke Madinah bahkan bertambah dan bertambah para muhajirin ini kemudian menjadi pelopor bagi orang-orang Ansar dan bersatulah dua kekuatan kekuatan muhajirin yang tiga 13 tahun di Mekah dalam berbagai penderitaan yang dahsyat bertemu dengan kekuatan orang-orang Ansar yang dengan hati terbuka dengan penuh kelapangan menerima Islam bukan saja itu tetapi siap untuk membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW dari musuh-musuhnya. Padahal, padahal seluruh Jazirah Arabia sedang menunjukkan segala caci makian mereka dan permusuhan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Ansor berani untuk tampil kami yang melindunginya dan membelanya. ini keberanian yang luar biasa. Nah, dengan itu Allah menolong nabinya. Dengan dimunculkannya para muhajirin dan ansar. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. maka dikatakan di sini fahad uh, eh, fahadharun ayasma'a lihaula maka hati-hatilah kalian untuk jangan sampai seorang pun mendengar omongan mereka alladzina yaquluna fi haqqil ulama'ir rabbaniyin yang meng, mereka yang mengatakan tentang keadaan para ulama rabbaniin para ulama pendidik umat bi annahum qaumun la ya'rifuna illa maktabata illa maktabatihim mereka mengatakan bahwa para ulama itu tidak mengerti apa-apa kecuali perpustakaan mereka. Wala ya'rifuna illa al uquf 'ala al-kutub dzat al-awraq as-safra. Mereka juga mencerca para ulama dengan mengatakan oh, para ulama itu tidak mengerti kecuali hanya bersimpuh di hadapan kitab-kitab yang berisi kertas-kertas kuning wa masyakal dzalika minal alfal dan yang semisal itu dari lafat-lafat jahat mereka membuat omongan katanya ulama itu ada apa dibagi dalam beberapa bagian katanya yaitu ulama yang diistilahkan oleh mereka ulama is-suhun dan ulama is-sujud ulama suhun itu piring urusannya cuman piring nasi dan ulama isujun ulama penjara katanya jadi mereka men mengatakan ulama-ulama yang yang menyibukkan diri dengan Alkitab Sunnah nggak pernah masuk penjara itu itu urusannya piring nasi saja sedangkan ulama ulama istilah mereka ulama pada bukan ulama yang ada pada kami masuk keluar penjara hebat Said Kutub masuk keluar penjara sampai digantung matinya hebat kenapa kamu kok berbicara seperti itu ya hada apakah ada dari Al-Quran wa sunnah bahwa yang masuk penjara itu berarti lebih mulia dari yang belum pernah masuk penjara lah Nabi Muhammad belum pernah masuk penjara masuk lebih rendah ngawur aja kamu itu yang benar aja nih ya Allah Nabi Muhammad SAW enggak pernah masuk penjara Abu Bakar As-Siddiq nggak pernah masuk penjara Umar bin Khattab nggak pernah masuk penjara wala Utsman wala Ali Khulafa Rashidin nggak pernah masuk penjara masa kamu membuat ketentuan yang sudah masuk keluar penjara itu lebih hebat lu, dalilnya apa ngawur aja yang belum pernah masuk penjara itu berarti ulama suhud ulama piring nasi la ilaha illallah nah ini kenapa kok membuat koidah-koidah baru seperti itu di dalam membuat penilaian kepada para ulama apalagi membuat klasifikasi kayak gitu karena tenggelam di dalam semangat berapi-api sampai keluar asapnya tanpa ilmu. Ya, semangat pergerakan tanpa ilmu. Akhirnya meremehkan ilmu, akhirnya ngawur, membikin koida-koida yang ngawur-wur bener-bener ngawur gitu. kalau ngawur-wur itu ya bener-bener ngawur tahu ngawur nah. jadi tidak ada landasannya sama sekali padahal dalam beragama harus ada dalil ini lebih utama ini lebih rendah apa dalilnya harus ada dalil. Ya. Orang yang berilmu, orang yang mewakafkan hidupnya, menumpahkan waktunya untuk mempelajari Alkitab Sunnah ini lebih mulia daripada orang yang yang jauh dari ilmu. Loh, dalilnya apa? Dalilnya jelas. Coba baca antara lain surat Al-Mujadalah ayat ke-11 Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah mengangkat derajat orang yang beriman dari kalian dan orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Lu di sini ilmu kalimat ilmu umum. Ilmu berarti ilmu apa saja? Ah, jangan ngawur. Al-Quran tafsirnya ialah al hadid Tanya dulu kepada Rasulullah apa tafsirnya ayat ini. Jangan sembarangan. Coba kamu lihat di dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilm itu kamu dapati di sana keterangan Nabi. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din Siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah akan jadikan dia faqih, Allah akan jadikan dia berilmu tentang agama ini. Nah, dengan sabda Nabi ini jelas yang akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika dia beriman dan berilmu ialah ketika dia berilmu dengan ilmu diin ilmu agama ini. Hah? Dalil jelas untuk kita menyatakan bahwa orang yang menumpahkan perhatian, menumpahkan hidupnya untuk menggeluti, memahami Al-Quran Sunnah jelas sekali dalam Al-Quran Sunnah Lalu ketika ada orang yang mengatakan bahwa yang masuk penjara itu lebih mulia daripada yang tidak pernah masuk penjara, dalilnya apa? Nah, begitu ikhwana. Jadi hati-hatilah kamu mendengar omongan-omongan yang semacam itu ada ithmun kabirun. Omongan mencerca ulama sampai mereka mengatakan teganya mulut mereka itu mengatakan kalau mau tanya perkara head dan nifas atau sekitar seputar celana dalam wanita maka tanya saja kepada Syekh bin Baz kalau mau tanya tentang wawasan politik dan pergerakan-pergerakan politik, wah itu tanya kepada Yusuf Qardawi. Subhanallah. Ini omongan kotor yang ditujukan kepada para ulama. Kenapa bisa tega mereka ngomong seperti itu? Karena mereka tidak mengerti betapa agungnya ilmu Alkitab was sunnah ini ya semangat tanpa dilandasi oleh ilmu ya kayak gini nih Allah musta'an maka yang demikian itu adalah dosa besar وذنب عظيم يج يج يجزون عليه akan dibalas oleh azab Allah kualat kualat kalau mulutnya itu selalu mencerca dan mencaci maki ulama ya mempermainkan ulama memperolok-olok ulama kualat mereka akan dibalas akan dihukum oleh Allah di dunia ini illam yatubu ilallahi azza wa jalla wa yastaghfiruhu wa ya'udu ila rahabil haqqi mu'tarifina li ahli bil fadli ba'da fadlillahi jalla wa ala kalau mereka tidak mau tobat kepada Allah dari perbuatan ini kalau mereka tidak mau minta ampun kepada Allah, kalau mereka tidak mau kembali kepada kebenaran, kalau mereka tidak mau mengakui keutamaan mereka para para ulama ini keutamaan mereka setelah tentunya keutamaan Allah maka kalau tidak bertobat berhenti dari perbuatan itu sungguh azab Allah akan menimpa mereka وهكذا تتابع أنصار الإسلام بالدعوة إليه demikianlah terus menerus dari generasi ke, ke generasi pembela-pembela Islam yang terus menerus berdakwah menyeru manusia kepada Islam wa syaraha dan menjelaskan betapa kebaikan dan keindahan Islam wa fadailahu dan keutamaan Islam wa bayanuhu linnasi fi kulli zamanin wa fi kulli makanin dan menerangkannya kepada sekalian manusia di segala zaman dan di segala tempat wa fi asrina hadza nahmadullah wa tabaraka wa ta'ala dan juga di masa kita ini kita bertahmid memuji Allah dan mengagungkan Allah. Ala anna fil alamil islami bahwasannya di dunia Islam sekarang ini masih saja ada kauman kuthurun kaum yang banyak yang yad'una ila manhajis salaf yang mereka menyeru kepada manhaj salaf manhaj salaf yaitu cara memahami agama dan cara mengamalkan agama seperti yang ditunjukkan oleh salafus saleh generasi para sahabat nabi para tabi'in dan tabi'it tabi'in manhaj mereka lah yang sekarang diserukan oleh duat salafiyin oleh para da'i-da'i yang menyeru kepada manhaj tersebut la yaslukuna masalikal harakiyin fi da'watihim yaitu mereka yang tidak menempuh jalannya atau caranya para kaum pergerakan di dalam dakwah mereka. Bagaimana caranya kaum pergerakan? Zatut tadaharat wal masirat wal ikhtialat wal tanzimat asirriyah yaitu pergerakan-pergerakan yang memobilisasi demonstrasi-demonstrasi dan berbagai bentuk ikhtialat, penculikan-penculikan dan organisasi-organisasi rahasia yang ditujukan kepada kaum muslimin. Ya. Di mana pusat gerakan mereka? Pusat gerakan mereka di negara-negara kafir seperti di London <laughs> atau di eh, negara-negara uh, Eropa itu. Tapi gerakannya terhadap kaum muslimin. Ya. Padahal kita disuruh menghormati dan memuliakan darah kaum muslimin ya darah kaum muslimin lebih mulia daripada kemuliaan tanah haram maka mereka yang membuat gerakan-gerakan ini tadi yang korbannya ialah kaum muslimin ya sungguh mereka bertanggung jawab dengan darah kaum muslimin yang tertumpah itu gerakan-gerakan Syria Syria itu rahasia artinya kelompok-kelompok rahasia id inna hadhil asalib la takhdimul islam cara-cara yang seperti ini sama sekali tidak memberikan keberuntungan kepada Islam. Wala tadullu ala mahasini wa fadailih dan sama sekali tidak menunjukkan kebaikan dan keutamaan Islam. Bahkan gerakan-gerakan rahasia yang semacam ini dibiayai oleh Yahud dan Nasara untuk kepentingan mendiskreditkan Islam dan muslimin wa subhanallah saya menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan orang-orang semacam ini ya dan memang yang dituju ialah melakukan gerakan teror di negara-negara muslimin untuk korbannya ialah kaum muslimin juga. Nah, Usama bin Laden yang dilulukan oleh kaum harokin, kaum pergerakan itu sebagai apa namanya? Syekh Usama. Waduh Syekh. Kapan tadi Syekh? Padahal ini orang bodoh. Terang-terangan ngomong kepada saya waktu tahun 87 itu bahwa saya ini kata dia telah dilatih oleh CIA e dalam operasi intelijen dengan bangga dan dia kampanye tahun 87 itu di Peshawar bahwa untuk menghadapi Uni Soviet tidak ada alternatif kecuali harus kita mencari backing Amerika Serikat. Sambil ngomong sambil duitnya ini keluar. Ya banyak yang mendengarkan. Sebab habis ngomong bagi-bagi duit. Ya banyak yang mendengarkannya. Wah Hah? Sampai-sampai tahun 87 itu Usama masih cukur jenggot di, Diberi gelar karena duitnya itu Diberi gelar Amirul Arab wal Ajam Masya Allah. Yang memberi gelar Amirul Arab wal Ajam yaitu orang-orang takfiriyun. Orang-orang khawarij dari Mesir, dari Irak, yaitu tukang penjilat ini. Masya Allah. Tiba-tiba muncul sebagai apa perlambang oh, perlawanan terhadap Yahud dan Nasara terhadap Amerika. uh, Lah kalau pimpinan atau tokoh perlawanan terhadap Yahud dan Nasoro orang semacam ini wah buyar tenan. Nah, coba ya ini kenyataan yang ada dan dengan gerakan-gerakan mereka itu ditunggangi dan dibiayai oleh mereka Yahud dan Nasara itu karena berkepentingan untuk munculnya orang-orang semacam ini wa musibata belum lagi persaingan di antara mereka sapet-sapetan duit dalam rangka operasi untuk menumpahkan darah muslimin. Ya Allah. Ini jelas sama sekali tidak memberikan apa-apa untuk Islam bahkan memudorotkan dan merusak nama Islam itu sendiri. Masa belajar agama mau ditinggalkan demi mengikuti jejak dan jalannya orang-orang semacam ini. Ya. Enam celaka 26 yakni 13 kali dua celaka 26 Hah? Allah musta'an jadi kekuatan inti kaum muslimin itu ialah belajar agama ini. Jadi kalau ditanyakan seperti pertanyaan minggu lalu, apakah perjuangan Islam itu hanya dakwah? Ya, ya, iya memang iya. Hanya dengan dakwah ini. Ya. Sebarkan Islam ilmu dan amal pada semua tingkatan masyarakat karena ad-dinun nasihah agama itu adalah nasihat lillah wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimin wa ammatihim untuk Allah nasihat untuk Allah yaitu ikhlas Wali kitabihi nasihat untuk kitabnya yaitu tasdik membenarkan kitabnya. Wali rasulihi nasihat untuk rasulnya yaitu ta'ah kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimin nasihat untuk para imam-imam muslimin membimbing mereka memberi ilmu kepada mereka, menyampaikan al-haq kepada mereka, semua tingkatan wa amatin dan seluruh rakyatnya semua dinasihati diajak kepada agama ini ya ini memang perjuangan Islam ya ini memang perjuangan para nabi dan para rasul sebab para nabi dan para rasul nggak pernah mendirikan partai politik nggak pernah para nabi dan para rasul jadi anggota MPR DPR la abadan dakwah dan dakwah kalaupun kemudian harus menghadapi kondisi kita harus berjihad mengangkat senjata berperang di jalan Allah juga dalam rangka dakwah tidak dalam rangka yang lainnya abadan Ha. Memang perjuangan agama ini ialah dakwah. Perjuangan para nabi dan para rasul. Ya. Loh, ya tapi kan dulu para nabi dan para rasul memang belum ada partai politik, belum ada uh, lembaga legislatif. sekarang kan sudah ada. Eh. Tahu nggak lu? Kalau Nabi Muhammad SAW dulu pernah ditawari, Hai hey Muhammad, engkau itu berdakwah ini apa ingin jadi raja? Kami akan sepakat untuk menjadikan engkau raja. Apa ingin engkau itu dapat wanita yang cantik. Kami akan bikin kontes kecantikan wanita-wanita dari seluruh suku kami. Kami, kami pilihkan untuk engkau. Atau engkau ini ingin dapat harta, kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk engkau. Yang penting engkau berhenti jangan dakwah. Hah? Coba Begitu tawarannya, jadi raja. Lah kalau Nabi itu adalah seorang politikus, ditawari jadi raja, wah raja. ha Ya, ya wis, ya Nanti urusannya gampang diatur nanti. Semua itu ditolak ya yang diinginkan oleh Nabi ialah umat mendengar apa yang disampaikan oleh beliau dari Allah. Coba. Jadi sudah ada dari dulu tawaran jabatan itu kepada Nabi kalau memang perjuangan ini kamu katakan tidak hanya dengan dakwah tetapi juga melalui kekuasaan, tentu tawaran itu akan disambar. Nah. Ya. Karena apa kok ditolak oleh Nabi? Karena syaratnya supaya berhenti dakwah. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau tanpa syarat diterima seperti Nabiullah Yusuf alaihi salam beliau menawarkan keahliannya tapi tanpa syarat tidak ada syarat harus berhenti dakwah bisa diterima tapi kalau syaratnya berhenti dakwah la abadan al-haq tetap harus dikatakan al-haq al-batil dikatakan al-batil asyirik dikatakan syirik tauhid dikatakan tauhid as-sunnah dikatakan sunnah al-bid'ah dikatakan bid'ah dan ini yang tidak di maukan oleh mereka nggak jadi tawarannya nggak jadi akhirnya Hah? nah nggak jadi cara calon raja ya lebih tinggi dari caleg gitu caraj itu lebih tinggi dari caleg gitu tapi ditolak juga oleh Nabi kalau korbannya ialah dakwah. Nah, ya. Innama innama ja'alat a'da'ahu yatahimunahu bil qaswa gerakan-gerakan teroris semacam itu tadi hanyalah membuat musuh-musuh Islam menuduh bahwa Islam itu kasar wakadabu, bahkan mereka dusta bal inna sya'nahu kama qala qala Allah fi bahkan sungguhnya keadaannya seperti yang difirmankan oleh Allah wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim tidaklah Allah jadikan pada agama kalian itu kesulitan ini adalah agama ayah kalian yaitu Ibrahim surat Al-Hajj ayat ke 78 ilahuna ada yang masih bertanya lima menit jangan lama-lama sudah malam soalnya jangan banyak-banyak kata penanya bagaimana cara kita menghadapi gerakan nasionalis o misiona, misionaris o nasionalis ya urai bagaimana caranya kita menghadapi gerakan misionaris caranya menghadapi ya gerakan konter misionaris bagaimana konter misionaris dakwah sebarkan Islam ajak kaum muslimin ha, kepada Islam kaum muslimin jangan mau dibagi-bagi oh ini abangan ini santri pokoknya yang mengaku beragama Islam itu saudara kita ayo ajak kepada Islam tidak peduli abangan ijoan atau biruan apa tidak peduli muslim ajak kepada Islam itu lawan